Pak Hikam, apa komentar Bapak? Ya pertama-tama tentu ini berita duka untuk kesekian kalinya dalam reformasi di bidang hukum. Jelas-jelas merupakan tamparan yang luar biasa terhadap kinerja dari kejaksaan pada khususnya dan peradilan pada umumnya bahwa mereka tanpa merasa ada persoalan dan tanpa merasa bahwa masyarakat juga sekarang ini bisa menilai secara sangat transparan telah melakukan sesuatu yang menurut saya kealpaan yang luar biasa. Dan ini bukan tidak disengaja, menurut saya sangat disengaja. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak punya rekam jejak, tidak mempunyai semacam record atau cara untuk melakukan evaluasi terhadap mereka-mereka yang sudah pernah kena kasus. Seperti apa dampak langsungnya, Pak? dampak yang paling langsung adalah kredibilitas dari kejaksaan yang mesti akan tercoreng, terutama kejaksaan agung, lembaga yang kejaksaan yang kedua, terang saja bahwa masyarakat semakin akan sinis dan mungkin muak juga terhadap perilaku aparat kejaksaan dengan cara kayak begini. Padahal beberapa hari yang lalu dan ini belum selesai, persoalan jaksa untung itu saja masih menjadi persoalan yang sangat serius di mata masyarakat karena jaksa agung hanya memecat satu orang dari tiga orang itu. Nah, oleh karena itu bagi saya pribadi ini merupakan satu hal yang menjadi warning yang sangat serius bagi mereka-mereka yang masih menginginkan akan reformasi berjalan terus karena dengan adanya kasus ini maka berarti terang-terangan sudah terjadi pelecehan yang luar biasa terhadap kepercayaan rakyat. Apakah kita masih bisa mengharapkan keadilan di Indonesia? Ya harapan tentu masih ada ya, tapi kalau di prosentase mungkin sekarang ini jauh di bawah yang seharusnya masih ada. Jadi semakin hari semakin kecil karena pihak yang diharapkan ternyata melecehkan harapan itu dan seolah-olah menantang kepada masyarakat bahwa mereka tidak bisa disentuh, tidak mempunyai nurani dan tidak mempunyai semacam ya kepedulian lah terhadap apa yang sedang berjalan di dalam proses berbangsa dan bernegara ini yaitu reformasi dan penegakan hukum. Ada anggapan bahwa masyarakat sudah semakin berani dan pintar, Pak Hikam. Mungkin karena ada keterbukaan ya Mbak ya. Saya tidak tahu apakah berani, <laughs> apakah pintar. Tetapi yang jelas ini wajar-wajar saja. Yang aneh justru kejaksaan sendiri yang tidak memahami bahwa dunia sekarang ini sudah begitu berubah. Jangankan memperkerjakan kembali jaksa yang pernah dibui. Orang jaksa yang pada kena korupsi aja ketahuan kok di dalam prosesnya perkara mereka kemudian masuk bui atau belum itu urusan belakangan. Tapi masyarakat sangat mudah sekarang itu untuk mengetahui. Oleh karena itu, ini akan terjadi semacam moral hazard kepada kepada kinerja kejaksaan kalau caranya kayak begini. Baik, terima kasih Pak Hikam. Demikian Topik of the Day bersama politisi AS Hikam. Saya Dewi Sintawati.